Ya nek lagi seneng presiden saya iki. Aku gak iso bayangno presiden wong liya kacau Indonesia. Sing lagi seneng Pak Karno muni ngono, lagi seneng Pak Harto. Rasa muni ngono wis muni ngene, negara ono presiden penting. Lah sing sapa? Pokoke sing presiden. Ya iku sing difahami wong fakir. Lah wong fakir iku presiden sapa dihormati mergo ulil amri. Tadi kan nyebut wonge ra gelem nek perkarane mafu napa? Perkarane napa? mafu, Faham sih kalau maksud? Nabi nyurati Raja Mukoikis, Raja Hiroklu. Iku jelas kuwabe tek tareh nerangno. Nah Nabi ku nyurati. Sono ulama cara pandang iki bukti nak dakwah iku oleh nulis Quran senajan to potensi ihana dilajahno. Iku omong omongane ulama, Nabi kan gak ngendikan ngono. Paham ya? Ya wes dekne ngomong ngono ya keben wong oh, dekne ulama ya pinter. Ya pinter mafhum, tapi ya barno. Paham ya? Terus yang ono ulama ikhtiyat. gue nabi. Nabi, kowe ra nabi. Sekaruan neng koran iku. Siji niatem yo ya ora dakwah golek royalti. Jadi <laughs> sekali dosa ya dosa tenan dong niatnya yo elek tenan golek duit. Misalnya ngecap, ini cerita-cerita. Nah, nabi kan wongnya ikhlas sehingga misalnya ono masalah sumput wong wongnya ikhlas. Iwak tuh galak ya dakwai rondo ayu. Nabi dakwai rondo ayu mesti bener ya. Ulama di sini mesti bener. Mergo niate dandani ben di dibina wong fase. Lah aku ini ate kan tuh. Ben wong li. Iya. Iya misalnya kita beda iya. Kita diwarai istirahat kok ora ngantri. Tak wari pinter. Honor rondo ayu mesti rondo ayu. Nak barokiai potensi didekati wong fase. Pengedar narkoba jadi sarang masih. Terus kue kiai. Ya kiai ngene iki ya khusuk um sakmene iki manem ya sakmene iki. Terus tak aku Gus, apike kula terjun apa-apa. <laughs> Gayane takok tapi sedek keputusan. <laughs> Ya kadang wong takok ora mau gaya-gayanan tok. Ape nimpakno dosa ning sing ditakoki. Artinya wis yakin, no? yakin perlu merebut. Kulo bolak balik dia batu itu ya Gus. Nompo angsal negoro, arto negoro angsal buat. Nah, gue serong ini kelakuannya ya senompo. Cuma kau nak nompo, sing digo dalil jari Gus Pak rapopo. <laughs> Padahal aku rajin dikai, ngono akal-akal. Anu utek ngono ora akeh nang. Wis biasa utek ngono Gus. Aku kiai suwi kan kelakuane wong wong sapal. Kula bali-bali ya, ana rondo Mas Ayu. Ayu tenan. Cara istihad itu ya mirip-mirip tenan. Kan potensinya diperebutkan orang fasik. Nanti potensinya juga nanti pengedar narkoba atau ngon maksiat macam-macam. Kamu sebagai kiai mikir, ini desa saya harus saya dawai. Nah, tak dakwai aku kan stabil, negara terkendali, <laughs> samar ma'ruf nahi mungkar macam-macam. Oke pertama mungkin ya ikhlas lah, jadi kiai menang pertama ya ikhlas. Baru suwe-suwe kok apa kena wong liya kan dia ya terima. <laughs> Nah, di perjalanan dakwah ini ketika ono harami, misalnya kayak mulai bedo, mulai nikmati dengan syahwat, mulai macam-macam, kan mulai ono dosa nih. Saya yakin nak terima kiai, ditulis di sobek pengiran. Karena motifnya kadang khawatir kena wong liya. Kamu jangan menyamakan dengan Nabi dakwah Nabi Sulaiman kepen rosikile bareng lu beto. Terus kayak gitu, lu kayak bodoh Nabi Sulaiman jodoh cara Nabi ya masalah. Nabi Sulaiman dakwah Bilqis, wahyu Cuma dia dia orang sing ngerasa dari aja kok sikile, jadi orang apa? Apa gitu? Orang muru nih, gitu, tapi ku nabi loh, seorang orang kiai ya nabi. Singkat cerita, nak ngongkon nyincing nabi kok ngongkon Tapi nak ora roh gajel. <laughs> Singkat cerita Nabi Sulaiman ku nabi kodang gawe apa? Pelataran gak istana sing songkon napa? Kaca. Kaca terus kes ngisore iku ana banyu. Pokoke kesane iku banyu. <laughs> Singkat cerita dene lugone istana Bilqis liwat nyongkone banyu dicincin. Ya akhirnya roh. apa lagi? Jadi lapak lapak roh itu jarak jarak jarak wong wong jire kaya saya sampai untuk kok gak jarak. Tapi Nabi Sulaiman kan nabi. nafsu mbek dakwahe mbek api ya mutlak apik. Api. Wong nyatane tenan pertama ketemu Bilqis iku ngamuk. Kowe iso ketemu wong ayu ngamuk. Nabi Sulaiman itu ngamuk. Bocah kok kayak ngono, uang kok nyembah srengenge ditaklukno secara hujah. Sampai Belkis tak aslim, terus aslam tu ma'a Sulaiman alillahi nopo rabbil Kadang-kadang Nabi itu ora kena ditiru karena tadi Nabi itu wong soleh sing mutlak sing maksud. Nabi nak majelis taklim. itu ya terbuka. Bahkan Nisaul Ansor nak takok Nabi ku ya tenanan sampai Sayyidah Aisyah nggak ada wanita yang sebenci kayak Nisaul Ansor. Uang kok takok bojone wong, mesti takok kanjeng Nabi lho. Orang istilahnya ora takok Rasulullah takok bojone. Nabi malah bela orang ngono sa nikmatin nisa Nisaul Ansor. Apa apa wong wedok wong wedok Ansor. Jadi rasa isine gak menghalangi dia memperdalam agama. Sekali apa mbok tiru, orang majelis taklim, wong wajah itu sekali mbok ngarep, buat ulang. Kowe mesti apal iki ayu ya, kowe. <laughs> Sing apa lagi iku iku orang kok materi napa? Gak apa, gue yang mau mikir gue kurang nabi. Imanem iku sepiro? Oh. Jadi malah aku nabi malah ono teori usul fikih ono kias ma'al farik. Kalau kias Oke, kita sepakat Nabi itu melakukan, tapi dia Nabi. Nabi dikawal hidayah di pengir. Nah, aku dikawal apa? Kawal sahabat. Nah, ini kan Nah, yang seperti ini pasti ulama itu bilang saya karena kalau mau istimbat misalnya bolehkah seorang lelaki mengajar perempuan secara riwayat boleh karena Nabi juga ngajar perempuan tapi terus gue istihad maka siapa saja boleh ngajar perempuan lo Ustadz Mesum ya kayak ngawur ya, sembrono Ya serau sama nih ngono, sebagai keadaan nih nabi ku mulang ngomong itu, nyerah itu perlu diulang. Sing lanang ya perlu mulang, tapi perlu selamat. Terus nak nyarai ngono ayo ora usah. Ya sing lanang ya perlu mulang, tapi perlu selamat. Nak mulang baik selamat kok taruh, yo milih selamat. Sing mulang toh ora kowe tok, ustaz ora kowe. Tok jare digolekno guru sing umur loro tahun. <laughs> Aku sahabat cek gede kok. Nah saya ulang lagi, yang seperti ini ulama pasti ragu. Makanya bilang kultu wa inti kata, kata Dina Umar, kalau anda ragu dalam beristimbat, katakan saya kultu. Sehingga kalau nanti salah, salah anda tidak diisnatkan ke Allah dan jadi tidak bisa seperti itu kok isi istimbat. Maka menurut Allah dan Rasul begini loh, barang salah kok bu isnat noneng Allah. Makanya sebetulnya mengatakan saya itu lebih sopan karena jagani kalau salah itu jelas yang tanggung jawab tersangkanya. Uh, memang ya ada resiko misalnya uang nak sing atine pas-pasan ikhlasnya pas-pasan terus jadi anania jadi ujuk. Tapi insya Allah kita kita orang potongan ujuk. Ujuk kue udah gopo. Paham? <laughs> Kadang-kadang anak nak saya, saya kan mungkin potensinya ujub. Lah ngapain ujub di dunia ujub. Kalau buatan terlintas lah ujub-ujub. Makanya saya ulang lagi ya. Lah kayak seperti ini, dari hadis kan Nabi itu mencintai tiga hal. Satu wewangian, dua perempuan. Terus buat mafum. Makanya penting. Pecinta wanita itu penting. Sebagaimana hadis ini. <laughs> kok kewo. <laughs> Yo iku cangkemmu sing ngomong ngono cangkemmu. Saiki nabi itu Nabi ku awal jadi nabi karena beliau jadi nabi sausi zaman fatrah. Rungokno ben kowe ro bedane ben nabi. Ajane karuan bedon arep terangno ya ora paham. Rungokno mesti nabi jadi nabi rak bar zaman fatrah, zaman selama sekali gak ada nabi. Ini 600 tahun. Mergo nabi diutus itu anggap lahirnya pinten 570 ya. Berarti diutus tahun pinten 610 ya. Rata-rata orang hitung Masehi itu pertama jadi nabi berapa? 610 ya. Karena rata-rata penanggalan kita itu nabi lahir 570 ya sekitar ya. Terus jadi nabi kan 40 tahun. Berarti minten 610. Kalau saat ini kan terpaut sekitar minten 14 1400 ya. Kan sekarang anggap aja Masehi 2000 minten 18 ya. Terus Hijriah minten Eh, seribu empat eh, 1438. Anggap aja saat ini kan terpaut Seribu empat ratus, Bener kan berarti napa? itu kula hitung ratus sepuluh. Berarti kan seribu empat ratus. Ya tafawut global lagi misal. Kurang rumah nol ya. Nabi itu kan pertama jadi nabi di zaman Fatrah. Dan perempuan itu ada masalah-masalah pribadi yang nggak diketahui oleh orang lain kecuali oleh Nabi. Sahabat nggak ada. Rian kados Ki Fuad Ki orang ya ora ono di salah tuh ora Nabi gawe ajaran rupane sholat, terus wong khati iku ora oleh. Neng poso kon kodok neng sholat. orang nopo. Terus dilimit meneh. Hati ku ono akolul khaiti ono aksarul ono adatul iku rungokno tenan. tenang. kula nganti sana kita mucal musnatu Syafi'i kalian lari-lari sarang. Wes ono ya. Bayangno zaman awal loh, ya no saya iki wes ono pondok-pondok sing ono kitab Risalatul Khair ono gambari barang macam-macam. <laughs> Oh ya kok saat nganggur gambar. <laughs> putai wabang gambar sepeda abang nak rondo. nopo gimana? Misbah? Nah askon monten terus wis mau seru. Coba ono nggak? Sing arang ya udah konco kulo. Sering tuh tuan pada aku. Lo kira roh ada buka <laughs> Rumah ono ya. Saya ingin meminta itu pas saya oleh sholat orang. Gak jawab ya. Gak boleh. Problemnya adalah ada semua hal itu standar. Akhirnya Nabi mau tidak mau perempuan itu tanya, ya Rasulullah, saya ini e, mau tawaf, tapi saya kok haid. Nabi kadang ngendikan ya datar. Inna hada seun kata bahwa ala banyati adam yus Dok kayak itu rasa ngeluh, rasa macam-macam. Isiku sesuatu yang ditakdirkan di bani banati nopo. Cuma ya karena kamu khat gak boleh tawaf. Kebetulan ini masih normal karena yang tanya Sayyidah Aisyah. Tapi ada perempuan lain namanya Hamna. Itu tanya Nabi gini. Ya Rasulullah saya ini ahrokudam. Ahrokudam itu harok itu wes ben yang ngaji fakir ben roh fakir. Karena ini dibakas Quran doa alunakan apa? anil mahid kul huwa anapa adan fa'tazilun nisa anapa fil mahid wala taqrabuhunna hatta anapa ya Dan haid ini penting sekali karena ini bisa penanggalan sholat juga penanggalan tolak. Ya apa penanggalan? Kowe ngloni bojone wong sing wis dipegas, mbok nikah iku sah ngenteni beberapa kali masa haid. Seles. Ini penting sekali bab haid. Bab haid penting nak gambare mbuh wong sing gambar barang. Terus perempuan ini tanya gini, ya Rasulullah anak imro'atun ustahadu. Saya ini perempuan yang ahrokut dam. Dam itu banyak sekali. Kata Nabi, Innama hiya rokdotun min di syaiton. Itu ndak, itu ndak haddo. Rokdo. Rokdo itu sebabnya penyakit. Gampang tak kayak terjemah sing E, gini saja, kalau kamu ngalamin itu sumpel. Nabi kan teman-teman, masyur kan, inna wala stahli inna minal haq. Nah, Nabi ini ya vulgar gitu. Pokoknya kalau ngalami itu full apa asobi itu kon nopo cara tadi kan nyoptek. Uh, itu lebih dari itu ya Rasulullah sudah saya softek masih jebol. Terus fasyud dia ya kamu cancang softeknya. Nabi itu marah nanti detek. Nah ini bayangkan di awal Islam tuh tidak ada ustad, nggak ada pondok, nggak ada gambar head, sing abang, sing <laughs> belum ada ustad ustad nganggur, sing bidangi head. Belum ada majelis taklim, rongono muslimat, rongono fatayat. Rongono Aisyah, rongono macam-macam. Terus takoknya gue besok sopo jajan. Mesti bek kajeng. Mesti bener ya jelas. Engkau mergo nak ditakokno wedok liya jek eh, takok liya. Takok liya. Ujung-ujungnya terakhir takok. Kedina, engkau lempar-lemparan. Karena apa? Head dan nifas. nak cara memiliki nopo mus nak darah istihadah. Istihadah. Wong jawa lah darah istihadah. Orang nopo bahasa Arab ya. Kita wong awam lah darah ini yuk. Ini ruang terus. Saya ini kan punya banyak santri perempuan. Itu sering istri saya juga tanya. Ada beberapa mbak yang kadang head itu melebihi 15 hari. Saya dulu pertama ngiai malah ada mbak yang seumur-umurnya itu istihadah. Nah, itu kan butuh jawaban. Dan zaman Nabi hanya Nabi yang bisa jawab. Akhirnya Nabi jawab seperti itu. Nah, di antara jawaban tuh gini Geva, dan itu saya fatwakan di mana-mana. Makanya saya mohon sekali yang ngarang bab itu disederhanakan lah. Jangan bulat-bulat kayak gitu. Ono kompetisi Pak. Ini kan ono kompetisi ini Abang wireng ashon. Kok musuh? Askor rapati abang. Berarti sing sing askon. Nah ashon muntin bi ashon ramuntin si menang yo ya ashon muntin. Kan ono kelas meneng. ini? <laughs> mana yang mana yang diputuskan head, mana yang tidak kan nak para spesialis kan Terus Nabi ngintikan gini Gilbert, itu sama cari nanti di bab istihadah di kitab Om. Um. Nabi ngintikan gini, dok, nak aku yang ngalami keluar darah terus, ya tadi nganti abaru aksarol head, nganti melewati apa? Aksarol apa? Head. Umumnya kita kan meyakini aksarol head berapa? 15 hari. Tapi ada tulhat kan 6 hari. 6 apa 7? Umumnya kalau di Magelang gawe adat. 6 sampai 7 gitu. Oh muni tujuh. Oh, ora melok khat kok. 6 atau binten. Buat ini kita isi terang, nerang, pulau itu ya kepentingan terang. Ya anggap 6 sampai 7. Terus gawe Nabi ini, Dok, kue ngambil head hari head maksudnya sing diputus no head tuh diputus no rasolat ya diputus no raposo karena kata head ini kan bagi orang alim tuh langsung punya mafhum do head no wae sesuai hari sing sedurunge koblama koblam kobla ayusi bagi ma asobagi putuskan saja head kamu itu kayak hari-hari sebelum kamu mengalami penyakit apa istihadah tadi Intinya misalnya punya penyakit itu Februari, Maret, terus begitu. Ternyata zaman Januari hanya dia 6 hari. Ya sudah kamu ngambil 6 hari. Terus ya ngene dok ngene terakhir Nabi ngendikan gini, sama siapa oteknya? Kama takhidun nisa'u fatahayyati. Yes koyo umum yang wedok head fatahayyati. Ya begitulah hukum head kamu. Paham ya? Artinya kalau Maret dia selalu keluar darah sampai 6, 20 hari, 30 hari, April juga gitu. Dia disuruh ngambil zaman belum kena penyakit. Itu kenanya berapa? 6 hari misalnya. Atau kalaupun lupa, ya sudah tak umumnya orang, umumnya head wong normal itu berapa hari. Kama takhidun nisa fatahayat.